Oleh karenanya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita dalam rangka untuk kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu bulan Ramadan bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh barakah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Dan tentunya senantiasa kita untuk istiqomah, untuk tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita semuanya merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita tatkala di bulan Ramadan ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini akan kita rasakan lebih mudah karena telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bulan Ramadan setan para setan para pembesar setan ini Allah Subhanahu wa taala belenggu sehingga mudah-mudahan pula senantiasa tetap terus kita memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan yang hakiki yaitu kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala karena surganya Allah Subhanahu wa taala akan dicapai dengan amal ibadah akan dicapai dengan kita banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang surga adalah uiddat lil muttaqin, disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang telah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka orang-orang yang telah menjauhkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dia akan didapati oleh seorang hamba tatkala dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beramal saleh, maka bagi mereka surga yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Innalladzina amanu wa amilus lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh bagi mereka surga yang penuh kenikmatan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh mendapatkan balasan yang lebih baik mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga kaum muslimin rahimani rahimakumullah kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk kita beramal untuk kita bisa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Dan janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Yang kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang seorang melihat itu akan mainkannya Kehidupan dunia ini adalah perhiasan. Kehidupan dunia ini adalah tipu daya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita ajak agar jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Tentunya kita akan mengedepankan dan mengutamakan untuk kehidupan kelak di akhirat sehingga mereka orang-orang yang beriman kepada Allah lah dan beriman kepada hari akhirlah yang mereka senantiasa mempersiapkan bekal untuk menuju di kehidupan akhirat. Oleh karenanya untuk kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala tidak lain seorang hamba maju surga adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lain adalah dengan kita mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya Baik taat dalam menjalankan perintah Atau taat dalam menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah bekal kita Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Wa tazawwadu fa inna taqwa Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian itu adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan bagi hamba-hambanya terhadap amalan-amalan mereka di dunia. Maka bagi mereka orang-orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar itu kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan-kenikmatan di surga kenikmatan-kenikmatan berbagai macam buah-buahan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan para penghuni surga di sana ada satu kenikmatan yang sangat besar kenikmatan sebagai tambahan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka para penghuni surga adalah mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang berimanlah yang akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadirah." wajah-wajah mereka disebutkan dalam eh, tafsir bahwa wujuhu mereka adalah wajahnya orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga. Wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang senang. Wajah-wajah yang penuh kelezatan ila rabbiha nazirah dan mereka melihat kepada Robnya di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa dilihat oleh para hambanya yaitu kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka adalah kenikmatan yang melebihi atau kenikmatan yang sangat besar tatkala mereka para penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala mereka lupa kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan ketika itu. Bahkan disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di bahwa mereka orang-orang yang beriman ini akan melihat kepada Rob mereka itu sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Jadi disebutkan wa minhum man zuru kulla yaumin bukratan wa asiyan. Di antara mereka ada yang melihat Allah setiap harinya di pagi hari dan di sore hari. Wa minhum man zuru ila rabbiha kula jum'atin di antara mereka ada pula yang melihat Allah Subhanahu wa taala setiap Jumat marrotan wahidah hanya sekali dalam satu Jumat ini sesuai dengan kadar keimanan mereka di dunianya mereka tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala fayatamatta'una bin nadri ila wajhil karim mereka bernikmat-nikmat melihat wajah Allah yang mulia. Mereka lupa ketika itu, ya. Mereka lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan di di surga ketika itu. Yaitu mereka bernikmat-nikmat melihat wajah Allah yang mulia. Yang tidak ada semisalnya sesuatu apapun fa rauhu nasu ma hum minan naim ketika para penghuni sorga melihat Allah Subhanahu wa taala mereka lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan wa fil ladzah was surur ma dan mereka mendapatkan kelezatan dan kenikmatan, kesenangan yang tidak mungkin untuk diungkapkan. Wa nadarat wujuhum fazdadu jimalan ila jimalihim. Sehingga ketika itu mereka wajah-wajah mereka bertambah kebagusannya. Ya. Wajah-wajah mereka bertambah bagus Dapatkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlesat-lesat dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pula menambah kebagusan pada wajah-wajah mereka. Inilah kenikmatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sebagai kenikmatan az-ziyadah kenikmatan tambahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman lilladina ahsanul husna wa ziyadah dan bagi orang-orang yang mereka berbuat ihsan wa ziyadah mereka mendapatkan azziyadah azziyadah itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam tafsir As-Sadi bahwa mereka orang-orang yang berbuat ihsan adalah mereka lilladzina asanu fi ibadatil khalqi bi an abiduhu ala wajhil muraqabah wan nasihah fi ubudiyatih wa qamu biha qadaru alaihi mereka adalah orang-orang yang baik dalam ibadah mereka kepada holiknya. sehingga ihsan ini mencakup dalam ibadah hamba itu kepada penciptanya dan juga ihsan di dalam menjalankan peribadan-peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menegakkan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Demikian pula isan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanu ila ibadillahi bima yaqdiruna alaihi minal ihsan. Dan mereka adalah orang-orang yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka mampu dari perbuatan baik yaitu minal ihsanil kauli wal fi'li yaitu perbuatan baik dari ucapan juga perbuatan mereka inilah orang-orang yang berbuat ihsan sehingga disebutkan bahwa seorang yang dia menjaga adab-adabnya dalam bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala baik dalam ucapan dan perbuatannya sehingga banyak hadis yang menyebutkan di antaranya orang-orang yang mereka tidak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik namun pada katnya ahlak dia bukanlah ahlak yang baik Al Imam Bukhari rahimullah membawakan satu hadis dalam bab itu adab dalam bertangga di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ditanya tentang seorang wanita yang dia adalah wasamat naharuha dia seorang yang puasa di siang harinya ini artinya puasa tambahan itu puasa sunnah. Kemudian dia juga seorang wanita yang kiamulail. Dia mengerjakan sholat malam. Kemudian pula disebutkan wanita ini adalah bersodakoh dengan hartanya. Walakin tu'adhi jironaha. Tetapi dia menyakiti tetangganya. Apa jawab Rasulullah SAW? Ketika dipertanyakan kepada beliau, ditanyakan kepada beliau seorang wanita yang dia mengerjakan ibadah-ibadah wajib dan juga ibadah-ibadah sunnahnya. Dia juga bersodakoh dengan hartanya. Namun dia menyakiti tetangganya, tidak berbuat isan kepada tetangganya. Kata beliau, la khairun fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada wanita itu, dia termasuk penghuni neraka. Lihat Sekalipun dia beriksan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak berbuat baik, tidak ihsan kepada tetangganya, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Secara disebutkan di sini, lilladzina ahsanu alhusna husna wa ziyadah dan bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Maka disebut oleh Sanasir Asadi ihsan dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian juga ihsan dalam bermuamalah muamalah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya kemudian juga dengan perbuatan-perbuatannya ucapannya adalah ucapan yang baik di sana ada nasihat ucapannya ucapan yang baik di sana ada amar ma'ruf nahi mungkar di sana juga perbuatan-perbuatannya yang baik bisa dengan amar ma'ruf nahi mungkar tadi dengan amalannya demikian pula dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya inilah mereka yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan dia akan mendapatkan al-husna al-husna tadi adalah al-jannah adalah surga. Jika orang-orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan al-husna surga wa ziyadah dan az-ziyadah. Apa itu ziyadah? Wahya an-nadru ila wajhil wajhil lail karim adalah melihat kepada wajah Allah yang mulia. Inilah yang disebutkan dalam ayat tadi ila rabbiha nazirah. Dia akan melihat kepada Rabbnya dan ini adalah kenikmatan az Kenikmatan yang lebih yang Allah berikan kepada mereka. Para ahlul jannah. Yang tidaklah akan melihatnya. Itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali mereka adalah ahlul jannah. Kaum muslimin. Rahiman rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang berbuat baik mereka tentunya adalah orang-orang yang bertakwa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan surga yaitu al-husna wa ziyadah. Adapun mereka orang-orang kafir sekali-kali tidak mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ngarabbihim yauma idzil mahjubun. Pada hari itu mereka terhalang dari Robnya. Mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan mereka orang-orang kafir. Sehingga dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang yang beriman atau alul jannah merekalah yang akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin rahiman rahimakumullah kemudian disebutkan di dalam kitab Al-Aqidah Wasatiyah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah beliau juga menyebutkan dalam syarat tersebut yaitu dalam bab isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Itu penetapan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka melihat Rob mereka pada hari kiamat. Lalu membawakan atau menjelaskan dalil Dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Demikian pula dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah yang beliau jelaskan dalam ayat-ayat ini <clears throat> yaitu mereka orang-orang yang berbuat ihsan adalah bil qiyami bima aujabahu Allahu alaihim al a'mal wal kaf'a ma'nahahum anhu minal ma'asi adalah mereka orang-orang yang menegakkan dengan apa yang Allah perintahkan atau wajibkan kepada mereka dari amalan-amalan dan juga mereka menahan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang terhadap mereka dari kemaksiatan kemaksiatan ada al-husna kata beliau adalah al-mathubul husna wakila al-jannah adalah balasan yang baik yang husna yaitu adalah al-jannah yaitu surga. Wa ziyadah beliau juga menyebutkan hiya nadru ila wajhillahil karim yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia sebagaimana sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatih sesungguhnya kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Dalam retan sebutkan ketika itu adalah di malam 14 artinya tanggal 14 ya. Disebutkan di sana bahwasanya beliau bersabda sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudamuna fi ru'yatih. Yang kalian tidak saling berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini maknanya adalah bukan berarti <clears throat> kita melihat Allah seperti melihat bulan. Tetapi yang beliau sebutkan adalah dalam la tudamuna dalam hal kita melihatnya. Artinya kita melihat bulan itu kan tidak berdesak-desakan. Ya, dimanapun bulan itu dapat dilihat. Tidak perlu ya untuk melihat bulan kita saling berdesak-desakan ya di mana bulannya di mana bulannya semua kita akan bisa melihat ya. Sehingga ketika mereka para ahlul jannah melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan tidak berdesak-desakan dimanapun dari uh, tingkatan surga manapun ahlul jannah itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahiman rahimakumullah disebutkan penjelasan hadis tadi innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatih beliau Syekh Ibnu rahimallah <clears throat> menyebutkan wa hadza tasbih li ru'yah bir ru'yah la lil mar'i bil mar'i jadi perumpamaan ini adalah pada penglihatannya, cara melihatnya. Bukan seperti melihat seorang ya dengan seorang. Artinya seperti kita melihat bulan tidak, tapi dalam hal melihatnya, cara melihatnya itu tidak berdesak desakan. Li'anna Allah laisa kamitsli karena sesungguhnya Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun wala sabihun lahu wala nadhir dan tidak ada yang serupa baginya dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan salaf bersepakat mereka bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala ini hanya bagi mereka orang-orang yang beriman. Wa salaf ala ru'yatil mu'minina lillahi ta'ala dunal kufar bidalilil ayati thaniyah. Dan para salaf bersepakat tentang melihatnya orang-orang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala bukan orang-orang kafir ya artinya orang-orang kafir itu tidaklah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat kalla innahum arrabihim yaumaidil lamahjubun. Ya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu mereka terhalang ya dari rob mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang berimanlah yang hanya akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan bisa dilihat di dunia. Sebagaimana sebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka berbeda dengan para taifah al-mubtadi'ah yang di antara mereka tidak meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat di dunia. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mereka menyatakan bahwa Allah subhanahu wa taala ya itu bisa dilihat di akhirat namun tidak bisa dilihat di dunia. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ketika Nabiullah Musa alaihi wasallam ya ingin melihat Allah Subhanahu wa taala maka Allah menyatakan lan tarani lan sekali-kali engkau tidak akan bisa melihatku tetapi lihatlah ke gunung itu apabila gunung itu masih tetap pada tempatnya kata Allah fasau tarani maka engkau akan melihatku ya ini pula dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilihat di dunia Allah Subhanahu wa taala telah menyebut kalantaroni sekali-kali tidak engkau melihatku yaitu melihat Allah di dunia Adapun mereka orang-orang yang At-Taifah Al-Mubtadi'ah kelompok para mubtadi' mereka menentang ya, tidak mengimani tentang melihatnya orang-orang yang beriman alul jannah itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula dengan dalil Ayat lilladina asanul husa wa ziyadah ini pula yang membantah mereka para kelompok-kelompok yang sesat ya, yang menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat sekalipun di akhirat. Bahwa dalam ayat lilladina asanul husna wa ziyadah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu mana az-ziyadah. Bahwa az-ziyadah kata beliau dalam riwayat Imam Muslim hiya nadru ila wajhillahi ta'ala adalah melihat wajah Allah taala. Ya, ini sudah dijelaskan oleh beliau bahwa mana aziyadah dalam ayat lilladzina ahsanul husna waziyadah adalah an-nadru ila wajhillahi taala adalah melihat kepada wajah Allah taala. Berbeda mereka dengan kelompok-kelompok mubtadi'ah. Baik itu Mu'tazilah ataupun Jahmiyah ya mereka menyatakan inna ru'yata khairu mumkinah aslan sesungguhnya melihat kepada Allah tidaklah mungkin ya ini tidak mungkin kata mereka ini beliau bawakan Fauzan hafizallahu taala tentang ucapan mereka bahwasanya mereka Al-Jahmiyah, Al-Mutazilah dan yang semisal dengan mereka mereka menyatakan bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin. <clears throat> Namun sesungguhnya ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam beberapa tempat ya ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini bisa dilihat di yaumil kiamah oleh mereka para alul jannah sebagaimana tadi beliau bersabda innakum sataruna rabbakum ya yaumil kiamah Rasulullah telah juga telah bersabda menjelaskan sungguhnya kalian akan melihat truk kalian ya pada hari kiamat itu sebagaimana kalian melihat bulan. Ini pula hadis yang menunjukkan untuk membantah mereka ya bahwasanya mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. <clears throat> Dan ini termasuk bagian dari keimanan kepada hari akhir. Para ulama membahas tentang masalah kejadian-kejadian setelah kematian ini masuk pada kategori al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Maka siapa yang beriman kepada hari akhir tentu seharusnya dia mengimani kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang kejadian-kejadiannya dan sebagaimana pula yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau maka kita harus mengimaninya ya tidak kemudian mengimani sebagian dan menolak sebagiannya maka Sunnah wal Jamaah belum menyebut uh, memahami bahwasanya yang namanya al-iman bil yaumil akhir itu adalah diantaranya mengimani kejadian-kejadian setelah kematian. Dan ini termasuk bagian dari al-rukun iman. Maka siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, maka barakatnya dia bukanlah orang yang beriman. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian mereka orang-orang yang menolak ataupun tidak mengimani tentang melihatnya hamba-hamba Allah dari al-jannah kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syaikhul Al-Fauzan hafizahullah taala di antara mereka ucapan mereka ada yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat sebagaimana dari Mu'tazilah dua Jahmiyah juga ada lagi dari mereka yang menyatakan inna isbat ar-ru'yah minhu isbat anallah fi jihah. Yaitu menetapkan ar-ru'yah itu melihat itu mengharuskan adanya penetapan bahwasanya Allah ada pada suatu arah. Ya. Dan beliau Syaikh Fauzan rahimahullah hafizahullah menyebutkan mereka yang menetapkan bahwasanya Allah atau ru'yah itu memang ada namun mereka menyatakan bahwasanya itu ada pada satu arah atau satu sisi sehingga Beliau menyebutkan fa'in urida bil jihah annau hala fi syai'in min makhluqatihi batilun wal adilatu taruduhu wa hadza la yalzimu min itsbati ru'yah. Jadi mereka menetapkan ya, menetapkan adanya ru'yah. Namun mereka menyatakan kalau menetapkan adanya ru'yah berarti menetapkan pula bahwasanya Allah pada satu jihah, pada satu sisi atau satu arah kalau yang dimaksud al-jihah bahwasanya Allah terhalang ya dengan sesuatu maka ini batil. Jadi mereka menetapkan ru'yah namun mereka tidak menetapkan tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa in urida bil jihah annahu fawqa makhluqati fa lillahi subhanahu wa ta'ala kalau yang mereka inginkan bahwa jihad itu bahwasanya Allah di atas makhluk-makhluknya tidak terhalang, ya, maka ini sabitun lillah, maka ini adalah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka seolah-olah menetapkan adanya ru'yah, tetapi sungguhnya mereka menafikan dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula Ada yang dengan dalil firman Allah Ta'ala menyatakan lantaroni. Kata lan, ya, ini bermakna abadan, itu tidak akan. Lantaroni tidak akan engkau melihatku. Ini firman Allah Ta'ala. Mereka berdalil dengan ini sehingga dimanapun, ya, baik di dunia ataupun di akhirat, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bisa dilihat. Namun beliau sebutkan sesuatu Fauzan hafizahullah bahwa pendalilan ayat ini kata beliau anal ayah al karimah waridah fi nafi ru'yati fid dunya wala tanfi subutul akhirah kama sabata fil adilatil ukhra bahwasanya ayat yang mulia ini ini adalah menafikan ru'yah fid yaitu dilihatnya Allah di dunia dan tidak menafikan tetapnya Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat ya sebagaimana dalam ayat-ayat atau dalil-dalil yang lain ya sebagaimana alilladzina ahsanul husna wa ziyadah ini jelas menunjukkan az-ziyadah ini adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah an nadru ila wajhillail karim adalah melihat wajah Allah Ta'ala yang mulia ya. sehingga pendalilan mereka adalah pendalilan yang batil pendalilan mereka adalah pendalilan yang tidak tepat ya. dengan dalil yang lantarani mereka menyatakan bahwa Allah tidak akan bisa dilihat padahal sungguhnya dalam ayat lantarani dalam kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam adalah tatkala beliau Nabi Musa ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sehingga Allah menyatakan lantaroni sekali-kali engkau tidak akan bisa melihatku namun oleh mereka dijadikan dalil ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. <clears throat> Kemudian dari Taifah Al-Mubtadi'ah pula mereka mengartikan kata nazirah ya, dalam firman Allah taala ila rabbiha nazirah mereka menyatakan bahwasanya maknanya adalah al-intizar itu menunggu ini sebagaimana mereka <clears throat> para mutazilah juga khawarij pada hari ini disebut oleh Ibnu Taimin Rasul Al-Fauzan hafizallahu taala mereka pun menyatakan ya dari kalangan khawarij bahwa makna ila rabbina nazirah kata mereka adalah al-intizar bermakna menunggu ya mereka menyebutkan dalil yang lain Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Fahal yang zuruna illa sunnatal awwalin. Maka apakah mereka menunggu kecuali sunnatal awwalin, sunnah dari para pendahulu. Ya. Ini yang zurun ya dalam ayat ini fahal yang zurun ya ini bermakna adalah al-indizor. Sebagaimana mereka menyatakan, namun boleh ketahui bahwa an-nazar apabila diikuti dengan kata ila ya, ila ini bermakna adalah an-nazarah, adalah melihat. Sehingga mereka tidak bisa membedakan kata nazara dengan yang nazara yang diikuti dengan ila ya ila rabbiha nazirah adapun yang mereka jadikan dalil yang menyatakan bahwa al-intizar atau nazirah di sini menyatakan menunggu ya mereka menyatakan bahwa nazirah itu adalah menunggu rahmatnya Allah menunggu pahalanya Allah ya Adapun yang zurun ini bermakna al-intizar menunggu apabila tidak dimutaadikan ya dalam ilmu <clears throat> nahu tidak diikuti dengan kata ila ya beda ila dengan hawa hal yang zurun illa itu kan kecuali kalau ila rabbiha Nazirah kepada rob mereka kepada robnya mereka melihat ya sehingga mereka dalam memahami firman Allah taala ini ya dari sisi bahasa ya mereka sudah keliru sehingga akan menyebabkan kefatalan sehingga mereka memahami bahwa ila rabbiyan adalah maknanya mereka menunggu rob mereka yaitu menunggu rahmatnya Allah menunggu pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu yang salah ya yang menyimpang. Adapun ila rabbina nazira sudah dijelaskan oleh Rasulullah Subhanahu Rasulullah SAW ya yaitu nazira adalah sebagaimana dalam az-ziyadah melihat ya ditafsirkan dengan melihat dan itulah yang sahih bahwasanya mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa an-nadhirah mereka wajah-wajah mereka orang-orang yang beriman al-jannah itu mereka senang dan kepada Rob mereka mereka melihat yaitu bahwasanya an-nadhirah itu adalah huwa nadhrul ain melihat dengan mata-mata mereka benar-benar mereka melihat dengan mata-mata mereka inilah kenikmatan surga yang paling nikmat ya yang mereka tatkala melihat wajah Allah mereka rupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan di surga ketika itu ya sehingga mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan nadirah ya wajah-wajah mereka dengan uh, rasa senang memandang Allah Subhanahu wa taala dan berbeda-beda dalam mereka al jannah melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan tadi dalam tasya sadi ada dari mereka yang kula yaumin setiap hari bukrotan wasian pagi dan sore hari ada dari mereka yang kula jumatan wahid uh, wahidatan setiap Jumat ya marotan wahidatan hanya sekali. Ini sesuai dengan kadar ya mereka para ahli surga tentunya sesuai dengan kadar keimanan mereka di dunia. Sesuai dengan kadar amal ibadah mereka di dunia. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka hamba Allah Subhanahu hamba Allah Subhanahu wa taala di surga itu dengan bertingkat-tingkat di antara tingkatan-tingkatan surga. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita untuk tetap kita di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita istiqomah di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai akhir hayat kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan itu tidak akan lurus kecuali dengan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah tentu akan berbeda dengan mereka al-taifah al-mubtadi'ah yang senantiasa mereka menyelisihi dari fahmi ahli sunnah pemahaman ahli sunnah sebagaimana dalam hal melihat Allah subhanahu wa ta'ala mereka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di surga dan menetapkan bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat di dunia ini. Asar jam berapa? Berapa? 6 ila unawalan mudah-mudahan yang sementara ini bermanfaat bagi kita menjadi tazkir bagi kita untuk kita lebih bersemangat dalam kita berbuat ketaatan kepada Allah amal saleh untuk kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita menginginkan kelak kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di setiap hari pagi dan sore harinya ya Wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.